Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. La nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya yaitu dari kitab Al-Masail atau Masail Al-Jahiliyah, permasalahan-permasalahan ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Pelajaran yang terakhir kita ambil, pelajaran yang terakhir kita ambil barakallahu fiikum wa hafizakumullah adalah pelajaran yang ke-67. Nah, rangkaian dari banyak permasalahan, mulai dari permasalahan yang ke-63 sampai 67. Sekarang kita akan masuki permasalahan yang ke-68. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimatullah alaih Al-mas'alatu tsaminatu wasittun, permasalahan yang ke-68. Permasalahan yang ke-68 ini kata beliau, da'wahumul 'amala bima 'indahum minal haqq Nah, pengakuan mereka, eh, pengakuan mereka bahwasannya mereka beramal dengan apa yang ada di sisi mereka berupa kebenaran. Jadi mereka mengaku-ngaku diri mereka beramal dengan amalan kebenaran yang ada pada mereka. Kaqaulihi seperti ucapannya seperti firman Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang mereka, nu'minu bima unzila alaina. Kita beriman dengan apa yang diturunkan kepada kepada kami. Nah, eh, atau kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Jadi gaya mereka, eh, mereka beriman kalau yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam eh, yang ada pada enam Taurat katanya. Tapi mereka tidak mau beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu pun cuma pengakuan saja. Kata beliau sini perhatikan dakwahumul amala bima indahum minal haq Jadi Pengakuan mereka beramal dengan apa yang ada di sisi mereka berupa kebenaran. Nah, dalilnya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan mereka nu'minu bima unzila alaina ini. Kita beriman dengan apa yang diturunkan kepada kita. Ma'atarkihim iya, ma'atarkihim iya, bersamaan mereka meninggalkan kebenaran tersebut. Bayangkan itu. Cuma ngaku-ngaku saja. Yang ada dalam lisan saja. Inilah yang fa' yang seperti ini tidak bermanfaat barakallahu fikum. Karena keimanan tidak cukup dengan lisan saja. Keimanan harus diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati, kemudian diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Seperti itu. Jadi kalau kita cuma mengaku, misalkan eh, ada seorang dai atau seorang sunni salafi atau mengakunya, dia mengaku dirinya adalah sunni salafi, cuma mengaku saja mulutnya saja, dia mengatakan dakwah dengan televisi tidak boleh, tapi dia nongol saja dakwah dengan televisi. Dakwah dengan yayasan nggak boleh haram misalkan, tapi dia dakwah eksis di bawah yayasan. Allah musta'an. Dakwah dengan ijazah-ijazah atau na barakallahu fikum, na mencari gelar, titel dan semisalnya adalah dakwah duniawinya, dia malah kuliah lagi. Allah musta'an. Seorang dai, seorang ustaz tidak layak seperti itu. Nah, bukan hanya seorang ustaz saja, seorang talabul ilm, seorang penuntut ilmu, na barakallahu fikum hanya seruannya saja hanya yang ada dalam mulut saja tidak diperkenankan barakallahu fikum namun yang namanya pengakuan barakallahu fikum upayakan direalisasikan diwujudkan dengan perbuatan atau amalan Naam qaulun wa amalan, qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Ucapan, amalan dan keyakinannya. Na'am barakallahu fikum. Qala asy syekh Shalal Fauzan waffaqahu Allah min masail ahli jahiliyah termasuk permasalahan jahiliyah, da'wal yahudi al-amal bima indahu min al-haqq itu pengakuan orang-orang Yahud eh, beramal dengan apa yang ada bersama mereka berupa kebenaran. ma'atar kihmiyah bersamaan mereka meninggalkan kebenaran tersebut. Cuman mengaku-ngaku saja. Jadi mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka beramal dengan kebenaran yang ada pada diri mereka atau yang ada pada sisi mereka namun bersamaan dengan itu mereka meninggalkan kebenaran tersebut Karena qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa idha qila lahum aminu bima anzalallah Qalu nu'minu bima unzila alaina. Perhatikan ini. Apabila dikatakan kepada mereka orang Yahud, berimanlah kalian dengan apa yang Allah telah turunkan. Qalu justru mereka mengatakan nu'minu bima unzila alaina. Kita beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kita. Nah, seperti itu barakallahu fikum. Cuman alasan saja tapi ya. Bima unzila alaina qila ma'nahu. Makna daripada ayat bima unzila alaina bima unzila ala rusulina min anbiya'i bani Israil. Nah, maknanya adalah eh, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada rasul-rasul kami dari kalangan eh, nabi-nabi Bani Israel. Li'anna hadil ayat fil yahud. Dikarenakan ayat ini berkaitan masalah mengenai orang Yahud. Qalu nu'minu bima unzila alaina. Orang-orang Yahud mengatakan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Aima unzila ala rusuli Bani Israel. Eh, itu apa-apa yang diturunkan kepada para rasul Bani Israel ma'a anna alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu ma ja'at bihi rusuluhum bersamaan dengan itu bahwasannya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berseberangan tidak menyelisih apa yang dibawa oleh para rasul mereka wa yakfuruna bima wara'ah perhatikan ini dan perbuatan mereka orang-orang Yahud nah barakallahu fikum mereka kufur atau mereka kufur terhadap apa yang selainnya jadi ah, barakallahu fikum pengakuan mereka mereka beriman dengan apa yang ada pada mereka yang ada pada mereka katanya yang diturunkan kepada nabi-nabi Bani Israel adapun selainnya mereka kufur yakni ghairahu maksudnya mereka kufur dengan yang selainnya mimma unzila ala Isa wa Muhammad eh, dari apa atau berupa kebenaran yang diturunkan kepada Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka kufur jadi mereka intinya Naam alasan mereka atau pengakuan mereka mereka beriman dengan naam Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihissalam saja atau naam beriman dengan apa yang turun kepada Rasul-rasul Bani Israel selainnya tidak mau. Allah musta'an. Kita lihat sini wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum padahal yang diturun, yang diturunkan oleh Nabi Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW itu benar adanya. Nah, membenarkan dengan apa yang ada pada bersama mereka. Nah, falladhi jaa Isa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa muwafiqun lima jaa bihi anbiya'uhum minal haqq. Maka apa-apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam dan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencocoki sesuai dengan apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka berupa kebenaran. Wa mayyinan lima adkhaluhu fi kitabihim dan juga sebagai penjelas atau menjelaskan terhadap apa yang yang mereka masukkan di dalam kitab mereka. at tahrif wa takdzib wa tadlil baik berupa tahrif Nah, barakallahu fikum pengubah atau mengubah makna wa takdzib, pendustaan wa tadmil, penyesatan. Hadza min nahiyatin ini dari sisi dari satu sisi. Jadi Alkitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu justru apa? Membenarkan sesuai cocok dengan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka berupa kebenaran. Nah, bahkan menjelaskan terhadap kekeliruan mereka. Nah, penyelewengan, pendustaan atau penyesatan yang mereka masukkan dijelaskan ini dari satu sisi. Wa nahiyatun tsaniyah, wa dan sisi yang kedua, annahum ghairu shadiqina fi hadhil maqalah, bahwasanya mereka tidak jujur dengan ucapan ini. Jadi mereka mengatakan seperti itu tapi mereka tidak jujur dengan ucapannya. Bidalili irtikabihim hadhil jara'im al-madhkurah fi qouli ta'ala dengan dalil senantiasanya mereka melakukan perbuatan-perbuatan jaraim jarak itu kejahatan-kejahatan. Nah, kejahatan-kejahatan, kriminalitas yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Raddan 'alaihim" sebagai bantahan terhadap mereka, "Qul farima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin?" Katakanlah kepada mereka. Nah, terus kenapa kalian justru membunuh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dahulu? In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Nah, ini bentuk kedustaannya. Orang Yahud terkenal mereka membunuh para nabi. Nah, ini perkara yang tidak dilakukan lagi. Nah, barakallahu fikum, terkenal membunuh nah barakallahu fikum para nabi. Akhirnya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kalian benar-benar beriman, kenapa kalian justru nah, membunuh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu? Jika kalian benar-benar beriman, walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhattumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun dan sungguh telah datang kepada kalian Nabi Musa alaihissalam dengan penjelasan-penjelasan dengan al-haq kebenaran kemudian justru kalian menjadikan ijl yaitu berhala anak sapi min ba'di setelahnya wa antum zalimun dalam keadaan kalian berbuat kezaliman Hadza raddun alaihim ini adalah bantahan mereka fa Allahu radda alaihim bi raddain maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan dua bantahan ar al awal bantahan yang pertama anna ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu ma ja'a bihi Musa min tauhidillahi wa ifradihi bil ibadah bahwasanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak menyelisih dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berupa tauhid, eh, berupa mentauhidkan atau menunggalkan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah, watar ibadat imasiwah dan juga berkaitan masalah meninggalkan peribadatan yang selain atau peribadatan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Bal huwa musaddiqun lidzalik bahkan yang dibawa oleh Rasulullah SAW Alkitab yang didatangkan oleh Rasulullah yang ditangkan oleh keenam yang ditangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembenar untuk itu semuanya. Naam. Jadi mereka tidak punya pilihan lagi dalam artian mereka sekedar dusta saja. Benar dalam ucapannya pun tidak benar juga. Dalam artian mereka sekedar melantunkan kata-kata dengan mulut-mulut mereka tapi tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati mereka. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Menampakkan apa yang ada pada mulut mereka namun dalam hati mereka tidak membenarkan atau tidak dibenarkan pula dengan perbuatan atau amalannya. Allahul musta'an. Naam. Wal amru tsani, perkara yang kedua, bantahan yang kedua, annahum ghairu shadiqin hatta fi ma da'u. Nah, bahwasannya mereka pun tidak benar, tidak jujur. Nah, mereka tidak jujur hingga nah berkaitan masalah perkara yang mereka mengaku-ngaku. Mereka mengaku-ngaku apa tadi? Mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka berpegang teguh nah terhadap kebenaran yang datang kepada mereka katanya. Annahum yu'minuna nabi eh, bahwasanya mereka beriman dengannya, dengan kitab yang diturunkan kepada nabinya. Haitsu abadul ijl. Nah, ini perhatikan ini. Tidak jujurnya apa? Dari sisi justru malah mereka mengibadahi ijl. Nam ijl itu berhala atau patungan sapi itu. Diibadahi wa qatalul anbiya dan bahkan dari sisi apa mereka membunuh para nabi. Wa qauluhum sami'na wa 'asayna dan ucapan mereka juga sami'na wa 'asayna kami mendengar dan kami bermaksiat, bayangkan ini. Bukan sami'na wa ta'ana tapi sami'na wa 'asaina. Kami mendengar kemudian kami bermaksiat. Allah musta'an. Wa 'adamu wafa'ihim bil mitsaq alladhi 'alaihim dan juga diantaranya adalah apa? Tidak adanya nah mata mereka tidak menepati janji yang telah diberikan kepada mereka. Naam, mereka tidak menepati, tidak menyempurnakan, tidak menunaikan janji yang telah di sepakati atau yang telah ditetapkan pada mereka. Wa yatanawalu kulla ta'assubin matmumin dan ini semuanya atau perkara ini yatanawal nah perkara ini mengandung atau mencakup seluruh ta'assub seluruh sifat ta'assub fanatik matmum fanatik yang tercela an yaqul insan yaitu fanatik yang tercela ini seseorang mengatakan ana la a'mal illa bima huwa fi madhhabi ini perhatikan ini aku tidak akan beramal kecuali yang ada pada madhabku saja alamat madhab imami atau yang ada pada madhab imamku saja. Pokoknya kalau imamku sudah mengatakan A, A, mengatakan B, B, syekhku sudah mengatakan C, C, seperti yang dilakukan oleh orang hizbiyun, waliyadzubillah. Kita saksikan bagaimana dari kalangan Luqmaniyun, eh, para pengikut lukman Ba'abdu dan teman-temannya dan juga yang, yang selainnya hizbiyun yang ada. Mereka mengatakan kalau seandainya syekhku sudah mengatakan A, A, Syekh Rabi bilang B, B. Syekh Rabi bilang C, C. Nggak bisa dibantah seakan-akan. Apakah mereka itu wahyu? Mereka bukan wahyu barakallahu fikum, mereka manusia biasa, keliru dan benar terkadang barakallahu fikum na'am. Apalagi kekeliruannya tetap diikutin. Tasuk, fanatik yang buta, fanatik yang tercela barakallahu fikum hati-hati. Kita lihat sini nasihat yang sangat bagus dari Syekh Salih Al-Fauzan. Naam. Wahada yatanawalu kulla ta'asubin matmumin. Yang seperti ini penjelasan ini tadi mencakup seluruh eh, sikap fanatik yang tercela. Seseorang mengatakan al insan, mengatakan analah a'malu illa bima huwa fi madhhabi. Aku tidak mau beramal, tidak mau mengerjakan amalan kecuali yang ada pada madhabku. Au madhhabi imami atau yang ada pada madhab pemimpinku atau imamku. Li'annahu yajibu 'alal muslim an yattaba' an al haqq. Nah, dikarenakan wajib bagi seorang muslim untuk mengikuti kebenaran, bukan mengikuti madhab fulan wal alan, madhab imam fulan wal alan, tidak tapi wajib mengikuti kebenaran fi madhabihi aw fi ghairi madhabih baik yang ada pada madhabnya ataupun nam yang ada pada selain madhabnya oleh karena itu yang selamat tidak bermadhab dalam artian tidak bermadhab maksudnya kita tidak ta'assuf fanatik dengan imam tertentu namun kita senantiasa naam barakallahu fikum mengikuti jejak dan berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah nah kalau misalkan kita melihat menilai atau memperhatikan, melihat artikel nah, karangan misalkan atau pendapat Imam Ahmad barakallahu fikum atau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Kalau benar atau dalil ambil. Nah, tapi kalau keliru dan menyelisih dari dalil kita tinggalkan barakallahu fikum. Naam seperti itu. Kita lihat di sini. Naam kata beliau لأنه يجب على المسلم أن يتبع haqqa في مذهبه أو في غير مذهبه مع إمامه أو ma غيره يقبل haqqa ولا يتعصب التعصب at Perhatikan ini. Dikarenakan wajib seorang muslim untuk mengikuti kebenaran baik yang ada pada mazhabnya ataupun yang ada pada mazhab yang lainnya, baik bersama imamnya ataupun bersama yang lainnya. Nah, wajib dia menerima kebenaran wala la yata'assab at matmum madmum. Hendaknya dia tidak ta'assub, tidak fanatik dengan sikap fanatik yang tercela.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 Walhamdulillahirabbil alamin.